al fatihah ya. Indeks Al-Quran, cara mencari ayat Al-Quran di halaman ke-20. Karena diktat yang baru belum selesai kami perbanyak. Insya Allah mungkin untuk pekan ini, Sabtu dan Minggu nanti Ibu dan Bapak sudah bisa mendapatkan uh, indeks Quran terbaru, jilid satu jalan jilid 2-nya. Jilid 3, jilid 4 tengah uh, dalam pengerjaan hamba Allah. Baik di halaman ke-20 eh, kajian kita tentang masih topik kita tentang anak. Ya. Ini di jilid ke-1 juga ada anak ya, sudah ada ini bahasan ini. Di halaman ke-20 topik kita tentang anak hmm, masih berbicara tentang anak soleh yang cinta ibu dan bapak.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 Ini terakhir kemarin kita bahas. Ini sebetulnya bersambung ya cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, bagaimana uh, kenapa Nabi Khidir ini diberikan hikmah oleh Allah, diberikan kehormatan, diberikan kedudukan. Ya, itu. Nah, di antaranya Nabi Musa ini penasaran. Tapi Nabi Musa tidak bisa berbuat sabar. Nah ini ayat 81. Dan kami menghendaki supaya Rob mereka, Tuhan mereka, mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anaknya itu. Dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Ini kenapa anak-anak itu kan ceritanya ya. Eh, bersambung dari ayat sebelumnya ini. Kenapa ada bangunan yang roboh malah dibangun kembali? Kenapa ada bahtera yang bagus malah dibolongi, dirusak sedikit supaya tidak diambil perompak? Itu kenapa ada anak itu ya, anak kecil dibunuh. Kenapa Kalau dia hidup sampai besar khawatir mengganggu kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya adalah ibu dan bapak yang soleh dan solehah. Nah ini. Ini eh, bersambung dari ayat sebelumnya ya untuk membahas ini. Ini Nabi Khidir membunuh seorang anak. Maka berjalanlah keduanya hingga ketat. kala keduanya berjumpa dengan seorang anak. Maka Khidir membunuhnya. Nabi Musa berkata, Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukankah kak karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Nah ini ceritanya ya. Itu. Tentu ini Nabi Khidir kan atas perintah Allah, bukan Bukan asal membunuh saja. Jadi kalau anak itu besar akan mengganggu orang tuanya yang soleh dan soleha. Dan sebaiknya untuk memahami ini dibaca dari ayat sebelumnya. ya Tentang cerita Nabi Hidir, Nabi Musa dan Nabi Hidir. Itu. Kenapa ada perahunya di ayat 71, kenapa perahu yang bagus dibocorin. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya men menaiki perahu. Lalu Hidir melubanginya perahu bagus kok dilubangi gitu kan. Musa berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Nabi Hidir berkata, bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku? Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Itu. Ada jawaban-jawabannya ada ya. Kenapa perahu itu dilobangi? Jadi berkata ini per, per ya. Tentu saja eh, permasalahan yang ada. Kenapa? Karena kalau nggak dilubangi kan nanti perahunya diambil perompak, perompak itu. Itu ya, ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Dibaca ya supaya lebih jelas kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian Allah ya tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini sudah kita bahas di surah Al-Ikhlas ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tentang ayat tauhid. Inilah perbedaan kita Islam dengan agama lain. Kita mengenal hanya Rabb, Rob lah segalanya, pusat segalanya. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Maha bijaksana, maha gagah, maha segalanya dengan asmaul husnanya. Itu. Tetapi Allah satu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada yang menyerupai. Di surah Al-Ikhlas ya dilihat. Kemudian anak cucu yang bakal bertemu di surga. Nah, siapa nih anak yang cucu yang bisa bertemu dengan orang tuanya di surga? Kita lihat surah ke-52. Surah ke-52. Eh, iya. Ya, pelan-pelan saya cari, saya buka. Ibu sudah ketemu belum? Yang sudah memiliki terjemah Departemen Agama mudah ya. Eh, sekarang Quran terjemah juga ada yang besar-besar ya. Untuk memudahkan ibu dan bapak yang mungkin sudah harus mm, mempergunakan tulisan yang besar. Surah ke-52, surah al ya. Surah Al-Tur ayat 21. Sudah ketemu? Surah ke-52 ayat ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا واتبعتهم taknya hams ya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين Ayat 21 Dan orang-orang yang beriman Dan anak cucu mereka Mengikuti mereka dalam keimanan kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Apa maksudnya kami hubungkan anak cucu mereka yang beriman itu ditinggikan Allah Subhanahu wa taala derajatnya sebagaimana derajat bapak-bapak mereka dan dikumpulkan dengan bapak-bapak mereka dalam surga. Allah Rabbi ya. Ini dan orang-orang yang beriman dan yang dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan kami hubungkan, kami kumpulkan di surga anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Allahu Akbar. Tentu kita berharap seperti itu ya. Apa yang ada di dunia ini, kebersamaan di dunia ini tidak berakhir. Terus bersama di akhir nanti dengan anak cucu kita. Tetapi yang seperti apa. Nah ini tidak. Kan? Ayat-ayat sebelumnya bagaimana harta dan anak-anak itu ya menjadi cobaan. Itu di surah Al-Munafikun ya. Surah ke-63 yang lalu kan sudah dibahas. Jadi jangan janganlah harta dan anak-anakmu bisa menyebabkan melupakan Allah. Dilihat kembali ya. Itu. Kemudian uh, ini dasar hukum anak angkat. Kan banyak yang bertanya. Ini karena topik kita tentang anak ya. Ini membunuh anak dilarang tentu saja. Ini anak angkat. Halaman halaman berapa? Halaman berbeda. Surah ke-33. Ini nanti ada yang bertanya, Ibu kalau anak angkat boleh nggak sih? Nah, buka halaman 33 halaman 33 eh halaman 33 surah ke-33 surah ke-33 ayat 4 dan 5 ya surah al-ahzab ayat 4 dan 5 ini ya ada di sini bukan hanya anak angkat aja nih di sini ada juga hukum zihar dan kedudukan anak angkat ada ya sudah ketemu ya surah al-ahzab surah ke-33 ayat 4 dan 5 juga ayat 37 Baik, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما جعل الله min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما Itu ya Coba kita lihat hukum zihar dan kedudukan anak angkat. Topik yang kita kaji adalah tentang anak angkat. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Dan tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar. Zihar ini adalah apa? Ialah perkataan seorang suami kepada istrinya. Punggungmu haram bagiku. Karena punggungmu seperti punggung ibuku. ini zaman dahulu yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Di zaman jahiliyah. Kalau sudah begitu wanita wanita jadi menderita karena jadi haram untuk digauli. Itu dahulu seperti itu, sekarang juga seperti itu tapi ada ada ada solusinya gitu kan. Atau perkataan lain yang sama maksudnya adalah Menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab jahiliyah bahwa bila dia berkata demikian kepada istrinya, maka istrinya itu haram baginya untuk selamanya. Nah ini, sebelum Islam kalau ngomong, kau bagikan ibuku seperti ibuku. Tapi tentu uh, eh, ungkapan ini adalah untuk ngenye ya, untuk ngejek. Dan uh, itu tadi, uh, karena karena istrinya dianggap ibunya jadi haram untuk selamanya. Itu di zaman jahiliyah seperti itu. Kalau itu terjadi tentu wanita yang menderita kan karena tidak tidak boleh lagi karena haram untuk selama-lamanya. Nah ini. Tetapi setelah Islam datang, maka yang haram untuk selama-lama ini dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kafarat denda. Itu. Jadi eh, dulu haram untuk selama-lamanya sama seperti haramnya eh, non muslim kan ada ya hmm, agama lain kalau kalau bercerai kan tidak boleh karena sudah dipersatukan Tuhan menurut mereka oleh sebab itu mereka tidak bisa bercerai akhirnya pisah ranjang dalam Islam kan nggak begitu itu perceraian itu ibarat e, pintu darurat dalam pesawat manakala mm, permasalahan ada ada permasalahan yang katakanlah pesawat itu terbakar atau apa maka ada pintu darurat nah perceraian seperti itu gitu tetapi memang sesuatu yang halal yang yang dibenci Allah adalah talak kan gitu perceraian ini ini tentu ada ada ada tidak main-main dengan itu dengan perpisahan perceraian dengan talak ini nah ini ya jadi cukup jelas eh, topik kita bukan hanya tentang anak angkat aja satu sihar tentu untuk kita jangan jangan sekali-kali menyatakan bahwa istri kita mirip dengan ibu kita Tentu mirip di sini kan bukan mirip-mirip dalam artian positif ya, mirip ngenye gitu loh. Kalau ada memang uh, karena dia baiknya, perilakunya gitu kan. Seperti ibu kita mengayomi kita itu lain cerita. Ini ini menyamakan itu dalam arti menyamakan uh, negatif gitu ya. Karena bencinya si orang suami kepada istrinya sehingga disamakan. Kalau disamakan seperti ibunya kan berarti jadi haram. Nah ini di zaman jahiliyah haram selamanya. Tapi setelah Islam datang, itu bisa dibayar dengan denda kafarat ya. Kifarat. Nah ini. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagaimana ibumu. Enggak, ya beda lah. Bagaimana mungkin istri-istrimu itu disamakan dengan ibumu? Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Ini dalilnya ya. Boleh mengangkat anak? Boleh. Tapi jangan diang dianggap, jangan dijadikan anak sendiri. Anak angkat ya anak angkat. Nanti ada hubungannya juga dengan masalah waris. Anak angkat ini kan tidak dapat waris. Dapatnya nanti hibah paling ya. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Ini dasar hukumnya. Jadi mengangkat anak silahkan. Tapi jangan adopsi, jangan diputus. Jadi berikan, sampaikan kepada anak angkat kita. Misalkan kita mengangkat anak Abdurrahman. Abdurrahman, wahai anakku Abdurrahman, kamu sekarang punya ayah dua. Aku ayahmu dan ayahmu itu. Misalkan ayahnya lagi Rus, Pak Ruslan tuh ayahmu Pak Ruslan. Kamu juga punya ibu dua. Ibumu yang ini dan ibumu yang sono, ibu Siti, misalnya seperti itu. Jadi disampaikan, kok dua? Iya, ayah dan ibumu Pak Ruslan dan ibu Siti itulah ayah kandungmu. Ayah dan ibu ibumu ibu Siti yang mengandungmu sembilan bulan. Aku adalah ayah yang mengurusmu. Itu kan disampaikan seperti itu. Jadi jangan diputus. Inilah makna Islam menolong, bukan diputus. Itu ya. Jadi dalam Islam adopsi itu haram, terlarang. Ini dilakukan oleh Rasulullah ya. Dicontohkan bagaimana Rasulullah mengangkat Zaid, Zaid bin Sabit menjadi Zaid bin Muhammad. Karena mengangkat Zaid itu dianggap menjadi anaknya sendiri oleh Rasulullah, turunlah ayat ini. Ini asbabun nuzulnya ya. Coba kita lihat nanti. Ini. Uh, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Tadi kan saya mengangkat anak namanya Abdurrahman Abdurrahman jangan bin Ari, tapi bin Ruslan. Karena ayahnya Pak Ruslan kan seperti itu. Itu ya, kita hanya anak, hanya ayah yang memelihara membantu pendidikan, membantu mendidik dan segalanya. Tapi nasabnya, darahnya tetap ke sana. Panggillah mereka anak-anak angkatmu itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagaimana saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Apa maula-maula di sini? Maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seseorang yang telah dijadikan anak angkat. Seperti Salim, anak angkat Abu Huzaifah, dipanggil menjadi mawali Abu Huzaifah. Itu. Ya, jadi dengan kata lain kalau orang saya nemunya di jalan ya, nanti dengan nama-nama nama-nama Allah itu ya. Uh, Abdullah, jadi ke sana. Tapi tetap diberikan diberikan penjelasan bagaimanapun eh, soal penyampaiannya tentu dilihat sikon ya, situasi dan kondisi. Tapi menurut pengalaman seringkali disampaikan setelah dewasa maka bah, mereka malah berontak. Jadi sebaiknya selagi kecil eh, perlahan disampaikan. Nina dan tadi anaknya anak angkatnya Abdul Rahman. Itu tadi kamu harus sabar, harus baik, harus belajar, rajin belajar karena ayahmu tuh gitu ayahmu aku ay ayah angkatnya disampaikan sayang sama kamu tapi kamu tetap harus masih sayang sama ayah ayahmu yang di sana karena dialah yang penyebab ayah asal muasal Allah menjadikan melalui Pak Ruslan dan Ibu Siti jadilah kamu begitu ya itu disampaikan inilah maknanya menolong itu bukan diputus Ya kalau nggak diputus nanti udah gede diambil. Ah itu mah soal rezeki mau urusan Allah ya. Nanti juga anak tidak akan salah. Ya, setelah disampaikan tetap aja gitu nanti. Ya, ke ayah ke ayahnya juga iya, ke kita juga iya. Nah, nanti kalau kalau nggak diadopsi nanti diambil lagi. Jangan jangan takut seperti itu. Sekali lagi yang memberi rezeki itu Allah. Ingat ya. Bukankah anak-anak benar aja anak kita itu juga semua titipan? Kadang-kadang nanti ya, bahkan anak angkat itu, anak angkat lebih baik kadang-kadang lebih soleh dan soleha. Kalau dari awalnya disampaikan seperti itu. Tapi kalau tahunya udah besar biasanya suka berontak. Dia frustasi, dia ini dan dia itu ya. Dari awal disampaikan. Tapi tentu dilihat situasi dan kondisinya ya. Nah ini. Jadi panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilap padanya. Tetapi yang apa dos yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau nggak tahu, nggak sengaja, mana ada apa-apa. Orang nggak tahu, nggak sengaja, gitu ya. Jadi yang jadi dosa itu yang kamu tahu. Dan hati tidak pernah berbohong. Itu. Orang kali diungkapkan bahwa perbuatan salah, perbuatan dosa itu perbuatan yang bertentangan dengan hati. Karena hati mah tidak pernah menyalahi. Kenapa ngambil ngambil ini? Hati tidak memberikan. Itu ya. Karena hati tidak pernah berbohong. Di surah yang sama, surah 33 ayat ke-37. Sekarang kita sudah paham, sudah jelas ya. Kadang-kadang bertanya, menurut ini boleh, menurut ini nggak boleh. Boleh mengangkat anak, tapi tidak boleh diputus ya nasabnya. Tetap aja disampaikan, nah, nah itu ayah ayah nasabmu, ini ayah yang memelihara. Itu. Kemudian di ayat yang ke-37, nah ini yang saya katakan tadi. Ini adalah tentang kisah. Rasulullah sendiri juga pernah berbuat salah. Salah dalam hari. arti inilah sebetulnya contoh untuk kita. Kekeliruan mengangkat jahit kemudian dia dinasabkan dengan beliau. Karena itu tadi hidup beliau itu dibimbing dibimbing oleh wahyu. Gitu. Saat beliau menjalankan secara nurani kemanusiaannya, dia sayang sama Jaid. Kemudian Jaidnya, Jaid bin Sabit digantikan menjadi Jaid bin Muhammad turunlah wahyu ditegur oleh Allah. Itulah kelebihannya Rasulullah. Kalau salah ditegur, langsung ditegur. Itu. Nah ini. Hukum anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Ayat 37 ya. Surah ke-33 surah Al-Ahzab masih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat yang ke-37 ya. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا di ayat 38-nya maka na 'ala nabi min harajin fima faradallahu lah sunnatullahi fil ladina khalau min qabl Wa kana amrullahi qadaram maqdura. Tuh. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya. Eh, ini, orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya ialah Zaid bin Haris. Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi topik untuk masuk Islam si Zaid ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah memberikan nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. Ayat ini memberikan pengertian bahwa orang boleh ya mengawini bekas istri anak angkatnya. Itu. Ini. Jadi si Jaid ini non muslim masuk Islam, dia budak, ya budak. Dulu kan ada budak, sekarang sudah nggak ada perbudakan itu diperdekakan oleh Nabi itu dia, dia masuk Islam ya namanya manusia kan cinta sayang sama anaknya anak angkatnya ya, dijadikanlah jaid bin Haris diganti menjadi jaid bin Muhammad turunlah ayat ini ya yang melarang untuk mengangkat anak memutus gitu ya jadi tetap jaid Jaid bin Haris dan memberikan pengertian bahwa anak angkat itu tetap orang lain dari segi nasabnya ya jadi anak angkat ini si Zaid ini kan punya istri. Nah, istrinya itu bercerai dengan Zaid kemudian dinikah oleh Nabi. Ini memberikan gambaran istri bekas anak angkat bukan siapa-siapa masih bisa dinikahi oleh oleh ayah angkatnya. Ini ini ini hukum ya, segi hukum. Nih. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu takut kepada manusia sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk uh, kamu takuti maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya istrinya telah diceraikan oleh Zaid kami kawinkan kamu di sini Rasulullah ya dengan dia ini ya setelah habis idahnya habis idahnya tentu ya setelah habis idahnya, istri istri yang telah dicerai oleh anak angkat itu dinikah oleh Rasulullah. Istrinya Zaid ini ya. Jadi mantan istri, jadi bukan istrinya lagi karena sudah idah. Idah ya. Kami kawin, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini. Karena waktu itu kalau anak angkat itu jadi anak benar nggak ada, nggak nggak itu ya. Ini ini ini segi hukum loh. Ya, Istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Bisa dipahami ya, memberikan gambaran. Jadi anak angkat itu ngangkat anak boleh tapi tidak boleh mutus hubungan dengan ayahnya. Dan dasar hukumnya kalau anak angkat ini ya ini kan istri bekas jahid ini istrinya jadi dicerai, sudah idah dinikah oleh Rasulullah. Di ayat 38-nya, tidak ada sesuatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ya, bertahu ya kita sekarang lebih jelas kan? Ini diperjelas dengan bahwa eh, dengan Rasulullah menikahi istri bekas anak angkatnya. Ini memberikan gambaran bahwa hubungan nasab tidak ada. Tetapi kalau kita kasih sayang sama anak angkat ini, mendidik, membiayai, menyekolahkan itu hal yang ya sangat mulia sekali. Gitu ya. Tetap tidak memutuskan hubungan silaturahmi. Waris tentu tidak dapat mereka, tapi nanti bisa dari hibah pemberian ya. Kemudian membenci anak perempuan. Ini di surah An-Nahl. Surah ke-16. Ya. Ini banyak yang SMS Pak Ari benar-benar ya. Sekarang jadi pinter kita ini. Kita tahu. Kalau dahulu bikin martabak, bikin ini, bikin itu. Orang gak tahu rumusnya. Gak bisa. Kalaupun bisa kue bantet gitu. <laughs> Tapi senang kue bantetnya. Itu. Kalaupun tahu ini. Nah, setelah tahu resep, ih pengen bikin kue terus. Nah ini, setelah tahu membaca Al-Qur'an itu mudah, pengen cari terus. Nah iya benar seperti itu ya. Gitu. Kan Quran ini pedoman. Kita bagaimana mau jadi pedoman ngangkat anak, diadopsi, diputus ya berarti kan tidak sesuai dengan firman Allah. Nah ini ya. Jadi yang berbicaranya bukan manusia. Firman Allah, Allah yang berbicara dalam firmannya, dalam Al-Quran. Di surah ke-16, sudah ketemu ya, ayat 57. Ini membenci anak perempuan. Kenapa katanya di sini ya? Kita lihat topiknya. Ayat 57 sampai ayat 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى غل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم, أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى Wahuwal azizul hakim. Ini ya. Ayat 57 Pak Cahyono di Cipinang. Aduh, sayang ya. E, indeksnya belum belum saya perbanyak. Nanti insya Allah. Di SMS ya. Untuk ibu dan bapak kalau sudah jadi. bisa dibantu dikirim lewat pos barangkali kalau memang kejauhannya Bu Is di Bandung juga tuh Bu Is di Bandung eh, ada dua Bu Is tuh ya Bu Guru sama Ibu Prianto Bu Is juga Bu Lisa di Depok ya mudah lah ya nanti ya, karena dengan dengan indeks ini itu tadi kita mau mencari alamat kita diundang oleh si A oleh si B tapi kita tidak tahu alamatnya ya nggak sampai kalau tahu kita bawa denah Cari denah, ada denahnya, gampang, mudah. Oh ini alamatnya. Ini kan indeks ini ibarat peta. Peta Al-Quran bagaimana mencari ayat-ayat gitu kan. Coba kita lihat ya ayat 57. Ini Pak ini nanti di SMS. insyaallah minggu-minggu depan mungkin udah Mudah-mudahan minggu depan empat jilidnya sudah selesai ya Ibu ya. <laughs> ini hamba Allah ini. Terima kasih banyak Masya Allah ya. Saya bilang, Ibu kok rajin bikinin ngetikin ini eh, indeks Quran sampai empat jilid setiap saya ceramah saya diketikin kok rajin untuk Ari eh bukan saya mau beribadah untuk Allah mau berbagi makanya silahkan nanti kalau sudah ada diperbanyak di tempat masing-masing itu ya dibagi-bagi itu ya karena dengan indeks Quran ini orang tidak buta lagi kan kemarin saya sampaikan buta buta mata Ya, masih mending ya orang bisa bisa dalam kebenaran. Ya, bisa hafal Quran, bisa memahami kehidupan. Tapi kalau buta hati, kalau buta hati kan berarti ya ya tempatnya nar kan ya, neraka kan seperti karena tidak dapat hidayah dari Allah Alhamdulillah ya. Quran ini sumber hidayah gitu kan. Bagaimana kita mau dapat hidayah? Karena kalau kalau kita jauh dari hidayah Allah, kita tidak mau baca Al-Quran, Bagaimana kita mau membuat sesuatu makanan yang enak kalau kita tidak tahu resepnya? Resep kehidupan inilah Al-Qur'an. Tetapi sayang Al-Qur'an itu kan kadang-kadang bahasan tertentu di surat ini. Misalnya tentang riba di surat ini, surat Al-Baqarah di surat ini, surat ini, surat ini. Nah itu, perlu indeks Quran itu itu. Karena bahasan satu masalah tidak berada dalam satu tempat. Terkadang ada beberapa di beberapa tempat. Itu, makanya Kadang-kadang ada orang yang hanya memahami sesuatu masalah dalam satu surat, satu ayat saja. Dia melupakan ayat yang lain. Jadi harus sinkron, harus kafah, harus sempurna memahami sesuatu, segala sesuatu itu dari berbagai aspek. Gitu. Belum lagi nanti hadisnya seperti apa, gitu ya. Rasulullah melakukan seperti apa. Di ayat 57 dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Nah, ini Masa, masa iya Allah punya anak perempuan? Mereka mengatakan bahwa Allah swt mempunyai anak perempuan itu malaikat-malaikat karena mereka sangat suci kepada anak-anak perempuan ya. Oh, mereka sangat benci kepada anak-anak perempuan sebagaimana tersebut dalam ayat berikutnya. Jadi Allah punya anak perempuan itu malaikat malaikat itu anak-anaknya Allah. Kenapa di, diungkapkan oleh seperti itu? Karena mereka benci, benci kepada anak-anak perempuan. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah sedang untuk mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka sukai. Untuk mereka anak-anak laki-laki. Jadi Allah punya anak perempuan itu ngenyek gitu ya.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 Saya lihatkan besok karena memang waktunya habis. Kenapa mereka hitam? Itu ya, mereka marah. Nah, nanti kita lihat surah ke-16 ini asbabun nuzulnya. Mengapa seperti itu? Sayang waktunya ya. Ibu dan Bapak, besok kita masih indeks Quran ya. Selasa, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis kita ya ini ditafsirkan gitu ya. Kenapa tafsirannya apa gitu. Per tema-tema, per topik. Untuk hari Selasa Insya Allah muratalnya surah Nuh ayat 5 sampai 28. Kemudian diteruskan dengan surah Jin ayat 1 sampai 28. Sampai terakhir ya. Itu muratalnya Surah Nuh ayat 5 sampai 28. Nah sekarang sholat subuhnya agak maju gitu ya. Jadi wirid-wirid dulu buru-buru banget gitu untuk siaran pagi ini ya. Insya Allah ibu dan bapak semuanya berjalan baik ya. Uh, hari ini juga saya ada taklim di Mampang, di Buncit 4, Buncit 4 ya, di Mampang. Di Masjid Al-Hidayah di Multika. Terbuka untuk umum yang ingin hadir tidak jauh dari pom bensin, pul taksi di situ ya ada di pom bensin Mampang. Di Masjid Al-Hidayah pada surat zuhur insyaallah. Bu Ani di Asabri libur ya hari ini. Baik, terima kasih untuk semuanya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan tabik dan hidayah, memberikan pemahaman, kepahaman dalam kita memahami firman-firman Allah. Ada saran, ada kritik, silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. 0812 828 Jangan lupa untuk ibu dan bapak yang memiliki kelebihan bantu anak-anak yatim kami. Mereka butuh biaya, butuh untuk pendaftaran, butuh untuk buku dan itu. Bantu ya. Terima kasih untuk semuanya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala. Kamu belum lagi mencapai kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu sukai dan apa juga yang kamu nafkahkan maka Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio. hari Senin hari ke-28 di bulan Juli tahun 2008. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di awal pekan Hari ini hari ke-28 di bulan Juli tahun 2008 kita kembali berjumpa dan perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk Anda yang berulang tahun. Bagi Anda yang ingin menyampaikan ucapan non selamat ulang tahun, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 85904785. Sekarang sudah terdengar teringan. Halo, selamat pagi Radio Kaimanis. Halo. Iya, sayang sekali putus. Kami coba sekali lagi silakan di lima. siapa yang akan masuk kami tunggu. Iya, silakan halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini? Dari Ibu Dewi di Tambun, Om Tam. Ibu Dewi di Tambun. Ya, yang ulang tahun? Yang ulang tahun anakku. Hmm, siapa namanya Bu Dewi? Ahmad Jidan Romi Rahmawan. Panggilannya? Muhammad Zidan. Muhammad Zidan. Iya. Ulang tahun keberapa nih Muhammad Zidan ini? Yang keempat tahun. Empat tahun ya. Silakan ucapannya ya. Ya, semoga panjang umur, hmm. sehat selalu, tambah pinter hmm. sekolahnya. Iya. Terus terus. Ini lagi gak enak badan nih Om Tami. Oh, lagi kurang sehat, sehat ya. ya. Iya, mudah-mudahan lekas sembuh deh ya. Uh, eh, doanya hmm. nih ya, Om Tami. Hmm? minta doanya dong. Iya, doanya mudah-mudahan anak sembuh ya. Oh iya. Iya. Ini boleh Om Tam. Eh? Minta lagunya boleh. Boleh. <laughs> Dia senang lagunya Munajat Cinta, Derom. Munajat Cinta ya. Oh, iya. Oke, nanti diputarkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon selanjutnya di 8590478. Lima, silakan. Sementara pesan pendek belum bisa dihubungi karena masih ada trouble di sini. Silakan di lima. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Om. Iya, selamat pagi. Uh, mengucapkan ulang tahun nih untuk Isma. Ini dari siapa nih? Oh, dari Ibu Sri di Ibu Bojong Gede. Sri Bojong Gede ya. Iya. Uh, buat Isma ya? Iya. Ulang tahun ke berapa Isma? Yang kelima. Kelima ya, gimana ucapannya nih untuk Isma? selamat ulang tahun. Hmm. Semoga panjang umur. Hmm. Menjadi anak yang soleh. Hmm. Rajin belajar. Iya. Jangan suka ngambek. Iya, iya, iya. Ucapannya pokoknya yang baik-baik Yang baik-baik aja, aja semuanya ya. Hmm. Ada? Hah? Minta lagunya Om. Apa apa lagunya apa? Eh, Gaby. Gaby. Ya. Mm -mm, nanti diputar ya. Ada yang mau ngomong kata Om? Mau ngomong mana? mana? Enggak, <laughs> cukup aja Om. Cukup aja katanya Irma ya. Ah, ah ya. Iya, oke deh ya. Ya, silakan untuk penelpon berikutnya. Kami tunggu Anda di 859-04785 sementara pesan pendek belum bisa menerima karena ada trouble. Bukan trouble, trouble, oke? Okay? Eh ya, sudah masuk lagi sekarang. Halo, selamat pagi Radio Kayu Halo. Ya, halo, siapa nih? Eh, selamat pagi. Selamat pagi, ya, Ibu. Uh, om, ya. Ibu Tri dari Bekasi. Ibu Tri Bekasi, ya. Mau mengucapkan selamat ulang tahun. Buat? Buat Yugo Triantono. Yugo Triantono ulang tahun keberapa, Yugo? Uh, ke-14. Ke-14, gimana ucapannya uh, untuk Yugo? Ah, semoga Yugo panjang umur, mm -hmm. menjadi anak yang soleh, ya. rajin belajar, ya uh, jangan suka ngelawan kalau dikasih tahu. Mm -hmm. Uh, gitu aja oh gitu aja oke lah uh, uh, terus ucapan eh, juga dari Papa Herunya dari semua keluarga yang di Bekasi mm-hmm. oke mm -hmm. oke okay. okay. ya, makasih ya iya, Om Yo sama-sama Ibu Tri ya. ya pendengar kita nikmati lagu sekarang pendengar bahwa pesan pendek tidak bisa Anda kirimkan kepada kami karena ada trouble dan kami tidak menggunakan pesan pendek pagi ini hanya telepon saja di 85904785 Sekarang kita masuk lagi. Halo, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini? Dedi di Rawa Kuning. Siapa Dedi? Ya. Di Rawa Kuning ya. Hmm. Yang ulang tahun siapa, Dad? Mengucapin selamat pernikahan. Untuk siapa, Ded? Orang tua. Oh. <laughs> Oh, anu ulang tahun perkawinan ya? Iya. Ulang tahun perkawinan ke berapa nih? Yang ke-26. Ke-26 ya. Wow, udah perak ya. Iya. Udah melampaui perak. Silakan ucapannya. Selamat berba berbahagia, mm -hmm. awet mm -hmm. dan rukun-rukun selalu. Mm -hmm. Doanya Om. Ya doanya mudah-mudahan keluarganya tetap menjadi keluarga yang harmonis. Yang selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam mengarungi kehidupannya ya. Selamat Amin. berbahagia untuk hari ulang tahun perkawinan yang ke-26. Orang tuanya Dedi di Rawa Kuning ya. Ya. amin. Mm -mm. Sekarang ibu bapak lagi ngapain sekarang? Itu bapak mau kerja. Mau kerja, ibu lagi ngapain? Masak. Oke, salam untuk ibu sama untuk bapak. Selamat ya. Ya. Oke. Okay. Om. Apa lagunya nih orang rawa kuning nih? <laughs> Krishna Om, Rahasia Indah. Rahasia Indah. Iya. Oke. Okay. Nanti diputar ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon selanjutnya. Kami tunggu Anda 8590475 sudah berdering lagi sekarang kami angkat. Halo, selamat pagi. Sayang sekali putus ya. Sayang putus ya. 4615 sekian-sekian nomornya. Sekarang kami tunggu penelpon berikutnya. Ah, sekarang sudah masuk lagi. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis. Selamat pagi Om. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih? Dari Dela Om. Hah? Dela. Dela. Di mana Del? Di Cawang. Di Cawang. Oke, yang ulang tahun siapa Del? Sahabat. Siapa Jordan. namanya? Hmm? Jordan. Wirda. Jordan. Jordan. Iya. Iya, ulang tahun keberapa Yordan? Yang ke-13. 13 belas di Cawang juga apa di mana dia? Iya, di nanas. Di nanas. Oke, silakan ucapannya gimana? Selamat ulang tahun. Mm -hmm. Semoga panjang umur. Iya. Sehat selalu, mm -hmm. cinta. Iya. Mm, dimurahkan rezekinya. Mm -hmm. Digenakan berbakti kepada orang tua. Mm. Gitu aja. Sudah kelas berapa sekolahnya Yordan ini? Kelas 2. Kelas 2 sama dengan Dela? Bella ya, kelas 3. Kelas 3 rajin belajar semua ya? Iya, makasih Om. Oke. Okay. Om. Ya. Ada lagunya. Apa lagunya? Dari Puspa. ST12. Oke. Ya, Om. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon berikutnya. Kami tunggu Anda di 8590475. Sekali lagi kami beritahukan bahwa pesan pendek tidak bisa Anda kirimkan kepada kami karena ada trouble di studio kami. Sekarang masuk penelpon berikutnya. Kami tunggu Anda di 8590475. Belum ada yang eh, me, apa? mencoba untuk masuk di pesawat telepon kami dan kita nikmati lagu saja dulu ya. Oke. Okay? katakan kau telah berdua Mengapa berdusta satu raih cintaku Mestinya kau jujur padaku Tulus padaku Mungkin ku pukul 6 lebih 18 menit ya. Acara ulang tahun dilanjutkan lewat telepon. Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami lima. Ya, halo selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Yo, selamat pagi dari siapa nih? Dari Yuni. Mbak Yuni di mana Mbak? Narogong. Narogong ya. ya. Mau ucapin ulang tahun Om. Buat siapa nih Mbak? Buat Yugo Triantono. Yugo Triantono. Yang ke 14 tahun itu ya? Iya. Ini iya. adiknya mau ngomong boleh Om? Boleh. Ayo. Eh, Bentar ya. Om. Mana Yugo nih Yugo yang mau ngomong nih? Halo. Halo. Halo. Halo siapa nih? Aduh Yugo. Yugo. Yugo. Eh? Rido, oh adiknya Yugo ya? Iya, mau. Nah, uh, mengucapkan buat kakak Uta, ya. Mau ucapin ulang tahun Om. Iya, silakan. Mak, wat, mak Yudo. Iya, gimana ucapannya? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Mm -hmm. Sem Semoga panjang umur. umur. Ah. <laughs> Rido usianya berapa Rido nih? Hmm? Tiga, tahun. Tiga tahun. tahun. Ah, ah, biar jadi anak pinter ya. Ya. Minta lagunya apa katanya? ST12. ST13. ST12 bukan 13 ya. Keroncong protol Eh? Keroncong protol. keroncong protol. Oh, keroncong protol minta lagunya. Ayo. Ayo. Iya, keroncong protol ya. Oke. Okay. Silakan untuk penelpon berikutnya setelah Mbak Yuni dan Tridok dari dari Narogong untuk Yugo. Sekarang sudah masuk lagi. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis di sini. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih Ibu? Ibu Eko. Ibu Eko di Asrama Brimob Kelapa dua. Wah, gimana kabarnya orang Kelapa dua ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Di rombongan nih, mm -mm, Ayo. Kemarin tapi Bung Iya, nggak apa-apa, yo siapa-siapa yang ulang tahun. Pertama suami saya tercinta. Oh, iya. Pak Eko Prianto. Mm -mm, Pak Eko ya. Tepatnya tanggal dua tujuh. Ulang tahun keberapa Bapak nih? Lima Lima puluh satu. puluh satu ini lagi seger-segernya nih. <laughs> lagi banyak maunya nih. Ya. Mm -mm, terus yang kedua adik saya hmm. uh, Supriyono, Supriyono yang ada di Jalan Alam